اللهم يا ربنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت يا ربنا إيماننا اللهم يا ربنا اهدنا فيمن هديت اللهم يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد sebelum kita mulai pengajian kita akan membaca dahulu al Latif atau berzikir nggak ada usah atasnya ini di tengah nah, minta bangkunya di tengah nanti bukan di pinggir sini sekali sudah ada jangan di pinggir begini kita diambil tengah dari dulu kan tak pesan kan harus tengah kita ngambil tengah bukan salah haruslah. lah <laughs> jadi karena tidak kelihatan kita baca al-wirdul fatih itu adalah wirid-wirid yang uh, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal-hal yang sangat kita butuhkan itu bagi kelas ringan kelas TK ya <laughs> nanti kalau ingin meningkat lagi baca Rotibul Haddad baca Al-Wirdul Latif akan tapi mana yang mampu dahulu kita untuk bisa membacanya yang istiqomah bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, akan tapi setiap hari, kalau perlu setiap pagi dan sore ada zikir-zikir rutin yang kita baca. Sebab yang menggoda kita itu bukan penggoda dari setan dari bangsa manusia, dari setan jin-jin yang tidak terlihat itu pun kadang membuat kita was-was. Dan untuk menghindar dari was-was syaitan itu adalah dengan banyak membaca zikir ada sesaat yang menggoda kita dari bangsa manusia, mungkin ada seorang yang tidak menutup aurat. Tapi was-wasnya itu dari dalam setan. Maka para masyaih, para ulama mengingatkan jangan sampai di rumah kita tidak ada zikir. Yang kita baca setiap hari. Habis maghrib, kalau tidak ya tengah malam atau habis subuh harus ada zikir yang kita baca di rumah kita. Yang paling ringan sudah. Yang penting harus ada dan rutin dibaca rutin. Dan di arahnya Al-Wirdul Fatih itu paling ringan, cuma 5 menit saja. Bagi yang sudah menghafal, untuk-untuk nanti bisa meningkatkan Rotibul Haddad atau Rotibul Atos. Yang juga itu semua diambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau nanti baca Wirdul Latif di pagi hari. Kemudian solawat-solawat yang kita baca setiap hari. Intinya harus ada yang rutin dan tidak pernah putus dalam keadaan apapun dalam keadaan bepergian atau di rumah sehat atau sakit untuk membentengi dari gangguan-gangguan yang tidak terlihat was-was setan dan seterusnya termasuk yang namanya gangguan sihir gangguan jin kalau sudah membaca zikirnya Nabi tidak boleh lagi takut dengan yang demikian itu aneh ada ustaz masih takut dengan urusan sihir tidak punya zikir berarti dia aneh seorang muslim mukmin yang diajarin Nabi untuk membentengi zikir dengan falak bin nas dengan a'udzu kalimatillah hitamati min syarri ma khalaq masih mikir nanti saya kena santet dan sebagainya. Ini aneh sekali. Jadi baca itu. Dan bukan untuk ditempelin dan bukan untuk jimat ya. Jimat bukan syirik. Akan tapi jimat ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar untuk anak-anak kecil yang belum bisa membaca. Tempelin ini anak kecil diikat ini kalungnya. Tapi kalau sudah gede baca bukan tempelan lagi bahasa Saudi dibaca zikirnya jadi kalau untuk anak kecil dititipkan apa anak kecil jadi ada jimat-jimat itu maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang dibungkus rapi di tempat yang terhormat semoga terhindar dari gangguan-gangguan yang tidak terlihat itu bukan syirik cuman itu dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar untuk anak-anak kecil dan orang yang buta huruf tidak bisa membaca tapi kalau Bapak Ibu yang sudah baca sudah tidak perlu lagi pakai begitu.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 العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم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 به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا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 Amin ya alamin. Dan nanti ada buku amalan kecil sehari-hari. Itu adalah amalan yang berat nilainya. Jadi utamakan dalam ibadah itu yang pahalanya gede-gede dulu. Itu amalannya orang cerdas seperti nanti akan dituliskan di situ salat qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat witir. Itu yang tidak boleh kita tinggalkan. Jangan terpedaya dengan amalan-amalan yang lain dulu sebelum itu dilakukan. Kalaupun ada tambahan setelah kita melakukan amalan-amalan yang dalam bahasa fikih sunnah-sunnah yang dikukuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikukuhkan oleh para ulama. Jadi nanti ada buku kecil bulan depan insya Allah nanti ada ini hanya sekedar zikir saja dan itu zikir kita ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian nanti ada amalan-amalan sehari-hari salat-salat qabliyah ba'diyah dan seterusnya nanti ada bimbingan mohon itu diamalkan sebelum yang lainnya bahkan kata Imam Ibn Atha'il as dari termasuk amal hawa nafsu itu adalah jika kita itu mengutamakan amal yang sunnah melupakan yang fardu atau meninggalkan sunnah yang dikukuhkan melakukan sunnah-sunnah yang ringan Sholat Ba'diyah Isya itu nggak bisa dikalahkan dengan sholat tasbih. Tapi banyak orang sholat tasbih tapi tidak Ba'diyah Isya. Ada atau tidak? <laughs> nggak ada apa-apanya, nggak bisa nyam, nggak sebanding, bukan bandingannya. Sholat tasbih hebat. Besar pahalanya penghapus dosa akan tapi tidak bisa mengalahkan pahalanya Ba'diyah Isya dan di Aisyah dikukuhkan maka kita tidak boleh dengan hawa nafsu makanya itu dulu nanti ada amalan-amalan insya Allah ringan jadi tabungan kita gede-gede kalau nabung yang gede-gede gitu nanti baru nanti setelah itu pengen ngamalkan yang lainnya kayak tasbih setelah Ba'diyah Isya bahkan kalau di bulan Ramadan ada orang terawih tapi tidak Ba'diyah Isya itu ada karena males dia pikir terawihnya lebih gede pahalanya enggak tidak bisa mengalahkan Ba'diyah Isya sholat terawih ya ini insya Allah ya Kemudian kita sekarang langsung kepada kajian kita. Kita membaca hadis hadis Arba'in Nawawiyah tapi sebelumnya ada mukaddimah berkenaan dengan akhir-akhir ini banyak kejadian di sana sini keributan di Yaman, keributan di negara-negara yang ada sangkut pautnya dengan akidah-akidah, maka kita harus juga waspada dengan kesesatan-kesesatan dan penyesatan-penyesatan. Tapi alhamdulillah kita semuanya ini berada di akidah yang benar yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah ash'ariyah yang pernah kami sampaikan identitas kita yang lima Islam nggak cukup orang aku Islam Islam macam-macam di dunia ini setelah itu harus kita Islam yang kita pilih Islam ahli sunnati wal jamaati sebab di sana ada syiah apa syiah ada muktazil ada macam ada muktazilah ada Ahmadiyah, ada macam-macam yang pakai label Islam-Islam juga. Tapi harus Islam ahli sunnati wal jamaati. Setelah ahli sunnah wal jamaah, sebab sekarang ada punya radio, punya televisi ngaku ahli sunnati wal jamaati. Itu ahli sunnah wal jamaah palsu. Islam ahli sunnah wal jamaah yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah ashariyah maturidiyah yang biasa membahas mengkaji tentang sifat 20 dan lain-lainnya itu. Jadi tidak cukup orang mengatakan dirinya ahli sunnati wal jamaati kalau tidak pernah menyebut dirinya asy'ariyah awas itu palsu. Dan punya radio, punya televisi dari mana-mana, punya media-media. Dia paling benci dengan asy'ariyah. Bahkan Asy'ariyah dianggap sebagai aliran sesat. Kan kacau ahli sunnah yang jumhur ulama dunia ahli sunnah wal jamaah asyariyah dikatakan sesat padahal siapa sih yang menganut ahli sunnah wal jamaah asyariyah penyusun kitab Riyadhus Shalihin Arba'in nawawi Imam Nawawi Asy'ari Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy'ari Ibnu Hajar Al-Haitami juga Al-Hitami juga Asy'ari orang-orang besar itu manhajnya Asy'ari lah kok dikatakan Asy'ariyah sesat ini kan keblinger dan itu ada. Makanya orang harus Islam ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Yang keempat harus ikut madhab. Jangan berani-berani dekat sama orang yang nggak mau ikut madhab empat ini. Salah satu dari madhab empat. Yang berlaku hanya empat. Madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau di negeri kita rata-rata madhab Imam Syafi'i. Kalau ke India nanti madhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau ke Maroko nanti madhabnya Imam Malik. Itu ada mas. Yang kelima adalah harus kenal dunia tasawuf, sufi, zikir, membersihkan hati tasawuf. Jadi lima ini identitas yang tidak boleh pisah dari kita. Jadi Anda harus seorang sufi, Anda seorang yang bermadhab, Anda seorang asy'ari, Anda seorang ahli sunnah, Anda seorang muslim. Jebol satu bermasalah ini. Ini identitas lima harus kita bawa kemana-mana. Nah nanti setelah itu akan keluar dari inilah penyelewengan-penyelewengan. Bukan Islam, agama Nasrani, Yahudi. Nggak mungkin kita ambil, jelas. Yang selain ahli sunnah wal jamaah, waduh macam-macam. Ada namanya Ahmadiyah, lihat mengatakan adanya Nabi setelah Nabi. Keluar dari iman. Kita punya bukunya, tadkirah, ada yang lainnya. Kalau ada yang belum belum bisa yakin tentang mereka itu keluar dari iman, mereka tidak membaca buku mereka dan aliran-aliran itu akan dikatakan kafir oleh ulama Asy'ariyah bukan karena ulama Asy'ariyah ulama kita mengkafirkan tapi karena mereka terlebih dahulu menganggap kita kafir ini harus paham makna ini jadi kita manhaj ahli sunnah tidak pernah mengkafirkan siapapun kecuali mereka mendahului mengatakan kafir berarti mereka ka kafir man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ala nafsihi atau ila nafsihi barang siapa mengatakan kau kafir maka diri yang kafir Termasuk Ahmadiyah sendiri dikatakan kafir karena dalam catatan Mirza Ghulam Ahmad mengatakan man amana bi Musa wa lam ya'man wa lam yu'min bi Isa. Barang siapa beriman kepada Musa kok belum beriman kepada Isa, belum dianggap iman. Wa man amana bi Isa wa lam yu'min bi Muhammadin, barang siapa beriman kepada Nabi Isa enggak beriman kepada Nabi Muhammad, belum beriman. Wa man amana bi Muhammadin wa lam yu'min bi Ahmada Mirza Ahmad. Barang siapa beriman kepada Nabi Muhammad kok belum beriman kepada Mirza sebagai nabi, Fa kafir. Nah, ini adalah pengukuhan dari mereka. Jadi kita itu dianggap kafir oleh mereka dan di buku mereka catatan mereka. Makanya kalau ada orang Islam ahli sunnah kok nggak membaca ini, ini keterlaluan. Karena mereka menganggap kita kafir kecuali akhir-akhir ini mereka tidak menganggap kafir karena mereka ingin selamat. Begitu juga ada aliran yang lain Contoh yang sekarang dikit-dikit kafir, tawasulan, syirik. Nah, ini bagaimana menganggap kita kafir? Tawasul syirik, syirik itu apa sih? Keluar dari iman, berarti kita harus dibantai, dibunuh. Yang mudah mengkafan kafir bukan. Makanya mereka itu adalah keluar dari golongan kita karena mereka telah menghukumi kita adalah keluar dari iman. Tawasul kafir. Mulai Nabi SAW sebagian mengatakan syirik juga karena katanya kultus kepada Nabi. Sebagian masih mengatakan bid'ah. Tapi ini mereka ada yang mengatakan sampai derajat mengatakan kafir. Ada menuduh seperti itu dan masih banyak pengkafiran. Lihat, dikit-dikit kafir, kafir, kafir. Syirik, syirik, syirik. Itu ya. Mereka kita keluarkan dari Islam karena mereka yang menghukumi mereka sendiri. Karena menganggap orang beriman sebagai kafir. Ini berbahaya. Makanya hati-hati jangan dekat-dekat dengan orang yang mudah mengkafir-kafirkan itu naudzubillah. Dan semakin parah tingkat ke keekstrimannya macam-macam. Sampai lihat pembantaian. Jadi menghalalkan darahnya kaum muslimin dan itulah khawarij. Menghalalkan darahnya kaum muslimin. Jadi kalau ada orang Islam melang, orang Islam tidak sesuai dengan mereka dianggap kafir lalu dibantai kalau mereka mampu. Kalau tidak diam dulu mempersiapkan sampai nanti bisa membantai. Dan ini kejadian di mana-mana. Mereka menganggap dirinya Islam. Tapi Islam ahli sunnah sunnati wal jamaati asy'ariyah indah. Lihat. Bagaimana para habaib terdahulu waktu masuk ke Indonesia para para pejuang, para juru-juru dakwah dari Yaman pergi ke India, dari India kemudian anak keturunan beliau pergi ke Indonesia di negeri yang kafir, Hindu, Buddha, ada yang nyembah mata, ada yang nyembah pepohonan, ada yang nyembah ruh. Tidak beragama menyembah roh atau animisme, dinamisme. Bagaimana seorang muslim masuk di negeri yang seperti itu tanpa ada permusuhan kalau bukan karena indahnya mereka dalam berdakwah. Lihat, sampai Islam, sampai mbah-mbah kita kenal Islam itu karena akhlak mereka yang mulia. Eh, sekarang orang akhir zaman, oh, orang ahli sujud dikatakan kafir, syirik, masuk neraka. Berantem di masjid mana waktu itu? Katakan kafir sampai dah mau salaman, lihat pun kelengan bikin. Bagaimana Islam kayak begitu? Gak akan bisa berkembang Islam bahkan orang Islam oh, orang di luar Islam di Indonesia itu pada bingung mau masuk Islam mau Islam yang apa Islam kayak apa yang mau dimasuki karena ada caci baki olah-olahan makanya kalau manhaj itu terus berkembang lihat akan semakin kurang umat Islam ayo kita terus pertahankan akidah kita ahli sunnah wal jamaah asyariah yang ramai baru-baru ini syiah makanya yang yang harus kita tolak itu dia bukan hanya syiah saja kita pincang menolak syiah kita berangkulan dengan orang yang mengkafirkan kita urusan tawasul ya kita menjadi orang yang dibodoh-bodohin nanti sama dia mereka memanfaat kita asyariah untuk memerangi orang syiah ini orang yang mengatakan dirinya salafi wahabi misalnya salafi katanya salafi palsu yang dikit-dikit mengatakan syirik itu ada wahabi ekstrim mereka menggandeng kita diajak memerangi syiah karena mereka tidak mampu nanti setelah selesai sama syiah kita diperangi lagi nah ini maka kita jangan menjadi orang bodoh dalam hal ini wahai ahli iman tidak bisa ini adalah sama mereka mengang, mereka menjerumuskan juga. Mereka mengatakan orang lain kafir, kafir. Nauzubillah. Islam tidak seperti itu, tidak akan indah. Kakak adik sudah gontok-gontokan, tidak akur. Sementara Islam mengadakan mengajarkan cinta, keindahan, kemesraan. Ini sudah kafir, kafir melalui media-media yang mereka sebarkan. Lah maka dari itu kita harus waspada. Kita ingatkan juga kawan-kawan di saat kita ingin menolak kesesatan Syiah, maka jangan sampai pincang kita diperalat oleh orang lain sehingga apa? di saat menjadi konflik berat dibiarkan kita perang dengan si A dianya di belakang sembunyi awas hati-hati ini di belakang sembunyi aman dia kalau nanti mulai kelihatan menang nongol lagi benderanya itu Hah. saya memerangi Syiah pakai nama-nama orang terkenal dari ahli sunnah wal jamaah syariah nanti digajak bergandeng dan sebagainya karena semuanya ini adalah orang ekstrim sana ekstrim sini dikit-dikit mengajari kekafiran apa menuduh orang kafir syirik dan sebagainya maka syiah syiah kemudian ada sebagian dari kaum muslimin yang masih meragukan tentang urusan syiah kalau memang ada di antara yang hadir sini dari para uh, penulis yang ahli dalam kajian-kajian kalau kurang bekal nanti saya punya buku-bukunya Syiah mulai dia kafinya ini kita ada buku-buku seperti itu jadi kita tunjukkan bagaimana Syiah itu memang banyak ini biasanya hujah orang-orang Syiah yang ingin dikatakan Syiah tidak sesat mengatakan Syiah memang Syiah ada Syiah Zaidiyah ada Syiah Ismailiyah ada Syiah Zaidiyah yang adanya di Yaman pengikutnya Imam Zaid bin Ali Pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali. Tapi si Zaidiyah itu hanya menamakan diri mereka adalah Zaidi pengikut Imam Zaid bin Ali tapi tidak pernah memusuhi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kafir. Bahkan dengan kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah tidak mengatakan kafir dan hidup, hidup tentrem ayam di Yaman. Sehingga kalau kita tahu bahasa ini Zabid itu adalah madhabnya Imam Abu Hanifah banyak, Syafi'i juga banyak. Kemudian di Sana'a itu banyak orang Zaidi, madhab Zaidi. Mereka bisa berdampingan dengan baik. Bahkan fikihnya madhab Zaidi itu 3 per 4 sama dengan madhab, madhab Abu Hanifah. Selebihnya sama dengan madhab yang lain. Fikihnya. pun akidahnya madhab Zaidi ini lebih dekat kepada Mu'tazilah. Sehingga mereka mengangkungkan Wasil bin Atta. Itu Zaidi. Jadi kalau Zaidi ini memang tidak kita kafirkan. Karena mereka tidak mengkafirkan kita. Hanya mereka punya keyakinan bahwasanya biarpun ada orang yang afdol yang mafdol boleh jadi khalifah khalif apa orang yang paling bagus setelah Nabi Muhammad menurut mereka adalah Imam Ali bin Abi Thalib Cuman bukan berarti Imam Ali harus menjadi pemimpin yang pertama. Boleh Sayyidina Abu Bakar dan seterusnya. Kalau kita mengatakan manusia terbolnya setelah Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Itu urutannya. Dan mereka ada yang mengatakan dari Zaidi mengatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman. Ini hanya perbedaan, tapi mereka mengakui juga ini Zaidi. Ada Ismailiyah, nanti adalah persilangan pendapat di antara mereka tentang putra daripada Imam Muhammad Al-Bakir. Imam Ja'far Shadiq putranya. Putra Imam Ja'far Shadiq. Nanti ada perselisihan di sini, ada Ismailiyah. Kemudian yang tersebar di Indonesia adalah Imamiyah atau sering disebut dengan Ja'fariyah atau Ithna Asyariyah eh, Nah, namanya jangan-jangan bingung nih ini. Ada Itsna Asyariyah karena mengaku, mereka, mereka mengakui 12 imam atau Imamiyah karena mengedepankan keimaman, masalah imam. Atau yang disebut dengan Ja'fariyah yaitu Syiah yang ada di Indonesia. Ini yang punya kitab dan ini ada ada ada di antaranya ada kitab-kitab tafsir Ummi, tafsir Askari, kitab Al-Kulaini. Ini adalah ekstrim betul mengatakan orang lain uh, uh, masya Allah kafir kafir kafir kafir kafir memang ada yang sudah mulai mulai mulai apa namanya moderat mulai agak lembut tapi pun ah, pemikiran-pemikiran aslinya dibangun dari pemikiran ini ekstrim ini jadi yang tersebar di di Iran dan di bagian Irak dan di Bahrain dan seterusnya lah mulai tersebar di negeri kita dan kunci mereka ini adalah menganggap orang Nasibi adalah harus dibunuh. Ini termasuk fatwanya ini. Orang Nasibi ini adalah orang yang lebih keji daripada orang Yahudi. Orang Nasibi. Orang Nasibi itu siapa? Orang Nasibi itu adalah orang yang mengangkat Abu Bakar As-Siddiq dan menolak menangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pokoknya orang yang mengakui dirinya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dianggap sebagai Nasibi. Artinya ya kita ini sebetulnya. Makanya nggak mungkin berdampingan. Dan kalau pengen tahu ah, jangan membaca buku-buku penulis ah di akhir zaman. Yang karena mereka pengen cari selamat, sehingga mereka menulis kadang-kadang mengatakan sama dan sebagainya. Tapi kembali kepada usul mereka. Usul mereka, termasuk kitab hadis yang paling dipegangi adalah Al-Kulaini, Al-Kafinya Imam Kulaini katanya. Mereka menyebut Imam Kulaini, Al-Kulaini. Itu bagaimana buku seperti itu, cacimaki dan oloan, Masya Allah. Dan kita ada buku-buku itu semuanya. Makanya kami kadang terheran kepada sebagian orang yang mengatakan sama dengan kita nggak ada beda. Yang kamu baca apa ya Ustaz? Kalau yang kamu baca selebaran yang dibagi oleh orang Syiah memang seperti itu. Dan kita bertanggung jawab ini juga didokumentasikan dan insya Allah nanti ada diskusi-diskusi. Sebenarnya kami tidak senang diskusi-diskusi semacam itu. Kita ingin sudah ngajar akhlak, ayo belajar fikih. Karena mata kita syafi'i. Cuman di saat sekarang marak di mana-mana televisi ini, waduh, ini kayaknya kita perlu menjelaskan juga. Jangan sampai kita kita itu ada saudara-saudara kita terjerumus kebablasan. Akan tapi kami selalu menghimbau bagi siapapun yang ingin menolak keberadaan Syiah harus dibarengi dengan penolakan dengan Salafi Wahabi yang mudah mengkafirkan yang ekstrim itu. Kalau ada dari golongan golongan itu yang tidak ekstrim, tidak ekstrim misalnya, ya dari hakikatnya tidak ekstrim, berarti dia sadar balik, suruh balik saja ke rumah kita ngapain? Kita ketemu dengan, dengan salah seorang Syiah dan kita sering ngobrol di rumah kita. Mereka mengatakan bahasanya kami tidak beda. Kami tidak beda, kami juga benci dengan caci maki itu. Kami digolok-olok. Lalu kalau memang tidak beda dan kamu benci caci maki kepada Abu Bakar, kenapa kamu harus membawa label Syiah? Cukup bergabung dengan ahli sunnah wal jamaah syariah beres. Kita makan bareng, enak, duduk dan kamu saya jadikan ustadz di pondok saya kan beres. Eh? Jadi kalau memang dia mengatakan sama, kenapa harus dia memakai label lebih Syiah? Mereka tetap kembali kepada usul yang mereka bangun. Apalagi mereka pakai label atas nama ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahli bait Nabi Muhammad. Kita dari dari dari negeri yang kita belajar di negeri di situ tempatnya para habaib, guru-guru mulia, diterim dia. Tidak ada yang yang yang yang Syiah. Ada Adapun sanjungan kepada ahli bait Nabi semuanya menyanjung ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencintai ahli bait Nabi SAW kita wajib mencintai sahabat Nabi SAW akan tapi bukan berarti kita adalah syiah yang kita maksud syiah yang sesat dan menjerumuskan itu adalah itulah yang mudah mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dan itu adalah isna asyariah imamiyah yang ada di Indonesia Baik ini saja sepintas yang perlu kami hadirkan agar kita itu hati-hati. Sudahlah nggak usah dengar si ah sampai mati pun aman. Enggak usah dengar salafi wahabi sampai mati pun aman kenapa karena anda sudah punya akidah yang benar yaitu ahli sunnati wal jamaati al ashariyati selesai Adapun masalah kesesatan akidah-akidah tersebut bukan di sini tempatnya untuk menjabarkannya, akan tapi kami sampaikan kepada siapapun yang mereka merasa punya bekal ilmu tentang tentang Wahabi dan mereka adalah atau Salafi itu atau Syiah, bolehlah kita diskusilah dan diabadikan nanti bisa dilihat orang banyak gitu. Termasuk salah satu CD kita yang membong, mem, kita membongkar akidah Syiah itu sengaja kami baca dari buku mereka. Tidak ada dari bukunya Ahli Sunnah wal jamati agar orang tahu. Dan kita ambil dari buku Mu'tamad. Mu'tamad itu buku pegangan mereka. Jadi kami baca dalam satu CD dua jam itu, kami sengaja membaca saja. Itu ada CD, kami baca buku-buku mereka termasuk ada Biharu Anwar Kulai ini malayu Fakihun itu Fakih dan seterusnya itu kita baca termasuk tafsir Askarina yang tafsir, tafsir Askari sendiri macam-macam katanya ada ini palsu dan sebagainya bagaimana menerima tafsirnya pendahulu masih bingung apakah benar tidak benar kan aneh jadi mereka sendiri bingung itu kita baca suruh menilai agama kok seperti itu ada pun masalah mut'ah tidak ada hubungannya dengan akidah tapi berhubungannya dengan akhlak kerendahan Makanya kita tidak pernah bahas masalah mut'ah dalam urusan ini. Kita langsung diskusi tentang akidah. Kalau masalah mut'ah, orang zina pun tidak sampai dikatakan kafir asalkan ah. Akan tapi itu kehinaan akhlak. Jadi paling dirugikan di antara kaum wanita nantinya. Nah. Ah. Sekarang bagaimana istilah mut'ah? Mut'ah itu lulusan akhlak. Seandainya mut'ah itu makruh saja kira-kira bapak-bapak ini pada mut'ah enggak? <laughs> Mut'ah itu begini, kalau saya ketemu perempuan cantik, saya tidak punya duit pun saya boleh pinjam, neng saya pinjam duitnya nanti untuk bayari kamu satu jam, oke? Okay. Itu mut'ah, kontra. Lihat kalau seandainya mut'ah itu makro saja, kira-kira ini kita ini mut'ah atau tidak? Urusan syahwat ini makro, nggak haram. Makro, Apalagi dikatakan mut'ah ada fadilahnya, keringatnya akan jadi malaikat yang mendoakan kita wow, wow, wow pahalanya Masya Allah seperti pahala yang besar nanti dapat derajatnya para ini ini ini waduh hancurlah makanya kalau ada orang syiah enggak mutah ini <laughs> syiah kebelinger itu <laughs> ini makanya paling didugikan para wanita ini makanya para wanita jangan melarang suaminya masuk syiah hanya gara-gara mutah <laughs> jadi melarang masuk syiah karena akidahnya yang sesat jangan-jangan gara-gara muah saja <laughs> ini adalah mut'ah, mut'ah itu kawin kontrak. Dan masih banyak kebusukan-busukan yang unik ya di dalam masalah-masalah Syiah. Dan kita kumpulkan buku-buku mereka. Dan alhamdulillah mudah kita dapat buku mereka. Ada yang langsung dari Iran sana juga ada. Nah, sebanyak kita mendapatkan buku-buku dan itu buku yang muktamad yang dikukuhkan. Makanya kadang kita heran dari tokoh-tokoh kita mengatakan enggak, enggak apa-apa sama. Itu mungkin yang dibaca koran Hah? baca koran kayaknya ini terus terang saya heran saya itu heran betul sama masalah Ahmadiyah dulu saya bingung saya baca ini bukunya jelas kayak begini buku mereka ini dan sekarang tidak susah mencari itu kita masuk web mereka tuh ada ya kalau memang tidak mau kalau memang susah mencari buku yang aslinya kita masuk web-web terpercaya mereka tuh ada dan tinggal keluarkan saja apa yang tidak ada apa tidak bisa membaca? Apa yang dicari itu semuanya? Dan memang setelah kita mengatakan mereka mereka itu adalah Ahmadiyah misalnya keluar dari Islam karena mereka mengkafirkan kita atau Syiah kita katakan keluar dari Islam karena telah mengkafirkan saya Abu Bakar Siddiq. Bukan berarti kita ngajak perang setelah itu, kita akan ajak mereka kembali. Enggak, kita tidak ngajari perang. Jangan khawatir. Beberapa bulan yang lalu kita kedatangan tamu profesor-profesor dari Iran. Mau ngajar di UGM sana mau ngajar di UGM beberapa profesor dia uh, pakar atom mau ngajar di UGM ini dia, dia. mampir buat kita saya terima baik karena mereka tidak ngajak perang coba kita menyampaikan kebenaran barangkali ada kesempatan tapi kalau bicara tentang akidah lain jangan sampai kita bohongi umat lalu terjerumus umat nggak apa-apa sama saja itu hanya perbedaan khilafiyah loh khilafiyah tidak sampai mengkafirkan seseorang dia itu ente melakukan itu haram sebagian mengatakan tidak haram tapi lu semua kafir ini adalah urusan akidah baik itu saja mukadimah dan kita tidak ingin terlalu jauh masalah ini yang penting Alhamdulillah ini orang selamat semuanya ya ini orang selamat semuanya dan itu bagian diskusi dan kita siap untuk bicarakan diskusi dengan siapapun yang baik-baik ya diskusi yang dengan niat baik cuman ingat yang menjadikan orang susah menerima menerima kebenaran ada tiga susah menerima kebenaran atau yang menjadikan orang gampang keluar dari fitrah kebenaran yang pertama adalah kesombongan makanya waktu kita dialog dengan salah satu tokoh yang dikatakan Salafi Wahabi saya tidak banyak berharap kalau dia bakal tobat anak buahnya saja <laughs> yang bakal tobat banyak anak buahnya balik ke kita kalau orangnya sudah aduh susah. Karena apa? Sudah kesombongan merasa dirinya sudah jadi tokoh. Kita pernah punya dialog dengan beberapa tokoh mereka. Orangnya sih nah, sudah Karena ada memang ini kalau sudah sombong susah. Biarpun sudah jelas pada akhirnya dia mengatakan masalah khilafiyah, keluar dimain, bicara lain lagi masih mencaci lagi kan. Kalau masalah khilafiyah itu kan biarkan anda melakukan, saya tidak melakukan atau saya melakukan, Anda tidak melakukan, suka-suka. Khilafiyah boleh Anda lakukan, boleh tidak dilakukan. Tapi di majelis mengatakan khilafiyah di luar beda lagi. Berarti dia tidak paham khilafiyah. Makanya kesombongan itu. Sama dari kelompok agama apapun, kelompok sekte apapun kalau sudah ada kesombongan dan kesombongan itu pendukungnya adalah makom. Kalau tempatnya paling tinggi susah. Makanya tobatnya pemimpin itu hebat sekali tapi jarang banyak di Iran sana yang tobat kembali kepada akidah hadis sunnati wal jamaati kembali termasuk akhir-akhir dia seorang tokoh yang dikatakan sandaran ulama sana subhanallah kembali kepada ahli sunnati wal jamaati setelah itu dicaci menjadi paling jeleknya manusia seperti dulu itu ada Abdullah Abdullah bin Salam itu dari orang Yahudi Abdullah bin Salam itu orang Yahudi di kalangan keluarga besar di Yahudi sana. Sehingga di kalangan orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam itu diagungkan betul karena namanya Harum, bapaknya Harum, karena tokoh agama Yahudi. Waktu menjadi orang Yahudi, setelah menjadi Islam disebut oleh orang Yahudi paling jeleknya keluarga adalah keluarganya Abdullah bin Salam ya begitu. <laughs> nah ini. Baik, jadi yang kedua adalah watak naudzubillah kita tidak sebelum kita bicara tentang akidah-akidah itu ada watak naudzubillah ada watak itu orang tuh ngeyel kalau dikasih tahu tuh mesti kalau tidak bantah dulu tuh gak enak itu ada model kita ingat waktu sekolah ada orang model kayak gitu nih makanya jangan jadi orang model kayak begini ngeyel muanit suka nentang kok gitu ngapain sih nah itu gaya itu sudah model itu namanya akhlak yang jelek bengkok akhlaknya jadi akhlak padahal akhlak baik itu menyempurnakan kekurangan kita Orang goblok, tapi akhlaknya baik lumayan naik pangkatnya. Gak ganteng tapi akhlaknya baik jadi lumayan agak ganteng kan gitu ya. Ah. akhlak. Jadi akhlak yang jelek. Jadi di keras kepala atau muanid. Jadi ada orang itu kalau nggak bantah nggak enak. Coba di kelas kan ada kerjaannya debat atau waktu mondok itu ada. Orang kerjaannya debat, gak akan ada orang senang dengannya itu. Kalau nggak debat nggak enak dan sekaligus kumpul dengan sifat menentang ada lagi sifat sombong dia terus debat itu kita pernah menemukan di di waktu belajar itu ada orang kalau tidak debat gak enak coba kita lampar ke masalah pasti dia beda nanti kalau nggak beda nggak enak dia ini ini model-model kayak begitu itu itu susah mendapatkan hidayah itu yang ketiga adalah orang yang lemah ikut-ikutan sana sana sini sini ikut-ikutan nggak punya pendirian sehingga ada yang ikut di pinggir jalan jadi anak jalanan ikut di ini mabuk-mabukan seketika ikut-ikutan padahal sebelumnya ngerti ini nggak baik cuman karena bergaul setiap hari ya ikut ikutan akidah pun begitu karena sering bergaul berdagang dan sebagainya diajak gini masuk akidah aliran syiah aliran ini nggak punya pendirian ini diantaranya maka jangan sampai di antara kita punya sifat sombong, ngeyel, membangkang, keras kepala. Dan kalau kita itu ingin belajar harus kita jelas dengan kawan yang benar, guru yang benar. Bukan setiap ada yang bagus, kelihatannya bagus, ikut sana. Nggak tanya dulu kepada guru-gurunya. Buku bagus, baca sesaat. Makanya termasuk kami himbau, kalau mau beli buku pun harus ikut dari referensi guru, petunjuk guru yang baik. Kami bayangkan ini di luar bagaimana yang terjadi di pondok saja. Pernah suatu ketika kami itu membahas cerita tentang sejarahnya Sayyidat Fatimah Zahra. Sayyidat Fatimah Zahra, rumahnya banyak anak santri dan jamaah yang mendengar kisah itu senang. Besok paginya pada pergi ke toko buku. Beli buku tentang Siti Fatimah Zahra di pondok. Di luar tentu banyak orang beli lagi Origami Gramedia kayak ini. Ini pada buku Siti Fatimah Zahra bukan versi kita di versi Syiah. <laughs> Jadi karena tersenang membaca buku Siti Fatimah gara-gara cerita semalam ini lupa kita ingat kena awas jangan beli dulu ya buku. <laughs> Akhirnya beli buku yang salah. Buku tentang Imam Ali yang salah banyak. Dipalsukan oleh mereka. Baik ini saja insya Allah ini mukaddimah saja semoga kita terjaga anak-anak kita dan dari bagaimana bentengi tidak cukup kita tahu sekolah yang kita pilihkan untuk anak-anak kita sekolah yang kita pilihkan untuk anak-anak kita harus sekolah yang akidahnya benar jangan hanya senang di situ sekolahnya disiplin saja di Jepang sana lebih disiplin lagi nggak pakai sholat Hah? disiplin ya terlambat kecepit pintu sama macam-macam jadi disiplin oh ini disiplin rapi dan sebagainya bukan urusan kita urusan itu tapi urusan keselamatan akidah wah ini cepat sekali membaca Al-Qur'annya kayak apapun kalau akidahnya sesat menjerumuskan sebab ada sekolah saat ini yang lagi ngetren pokoknya di sekolah itu menonjol dua hal bahasanya yang dijual dua hal kalau bahasa bisnis apa itu? gimana anak itu tepat sholat sama cepat baca Al-Quran nah ini sekolah-sekolah golongan orang-orang yang suka menyesatkan mengkafirkan biasanya cirinya dua ini dan sekaligus kelemahan sekolahnya orang yang akidahnya benar ahli sunnah wal jamaah asyariahnya apa? paling males sholat <laughs> sama ngajinya belepotan lama gitu. nah, ini, ini makanya harus sadar kita ini <laughs> mereka melihat membidik ini makanya dua hal yang selalu ditonjolkan baca Al-Quran cepat di rumah subuh-subuh sudah bangunin bapak ibunya tersentuh bapak ibunya. Oh, anakku hidup. <laughs> Dengar suara azan langsung pergi. Ini. Makanya tinggal kita itu bagaimana sekolah kita jadikan kayak begitu gitu saja. Gak usah kita mendukung sekolah mereka karena itu menjerumuskan akidahnya. Hati-hati mereka buat sekolah di mana-mana. Kubiar hebat. Hafalan Al-Qur'an. Hafalan Al-Qur'an. Makanya kita pun juga membuat sekarang hafalan Al-Qur'an Agar tapi lebih dari itu akidahnya yang benar akidah ahli sunnati wal jamaati asyariyati baik itu saja semoga Allah menjaga iman kita akidah kita sekarang kita lanjutkan kepada hadis hadis yang ke-11 ringan-ringan aja ya hadisnya ringan karena ini tadi sudah berat ya paling tidak rambu-rambu sudahlah pokoknya jangan deket-deket kalau sama orang siah saudara siah jangan terlalu banyak mendebat sudah bukan kerjaanmu kalau punya saudara sudah masuk Syiah kalau dia ngajak debat ya akhi mohon maaf, saya sudah punya agama dari dulu dari bah bah kita, guru-guru kita semuanya. Dan saya kalau debat kamu, saya tidak punya ilmu. Lebih baik tidak usah debat ayo. Dengan akhlak yang baik saja sudah. Mereka akan tertip, apa, apa akan tertarik dengan kita akhlak baik. Kalau dia maksa debat baik, kalau kamu pengen debat sama guru saya saja, cari guru yang bisa Jangan sama saya, om saya kerjaannya di toko. Mereka senang debat. Sama yang satu lagi itu yang suka mengkafirkan syirik, tawasul syirik itu senang debat. Ini kalau Rasulullah hadis Nabi sahih, sahih, sahih. Ini bilang, Hana sendiri tidak ngerti hadis sohi nggak sohi. Saya bahlul. Kalau ente pengen debat, ayo guru ini tak undang sama guru saya. Ayo, di mana tempatnya sudahlah. Kalau saya, saya bahlul. Saya tidak ngaji. Saya cuma ngerti sholat, sudah saya amalkan. Mustalah hadis saya nggak belajar. Kita gitu jangan didebat orang itu. Kalau debat itu an, Anda memberi kesempatan untuk masuk. Malah kalau ini jangan dituruti. Ada sebagian orang mau debat sama anak-anak kita, itu jangan turuti. Bilang sama guru inti mana, debat sama guru saya. Ayo. Ini ada beberapa waktu yang lalu ada anak kita, ada sebagian orang ngajak diskusi, itu jangan turuti kesenangan dia pastikan nama inti siapa alamat di mana inti sebagai apa itu punya guru siapa saya punya guru ayo debat di mana di televisi kan di mana boleh di media tempat inti ngilang sendiri kan hilang sendiri biar kita hakikat saya siap untuk itu untuk itu kita belajar tapi jangan kalau tidak tahu sudah jangan ikut debat dia senang nanti apalagi giliran kita kalah hmm, kan inti ini oh, mulai kita terpengaruh rugi dalam diskusi. Baik, jangan ditanggapi mereka. Masya Allah. Ini hadis sahih. Saya yakin Imam Syafi'i juga punya hadis sahih ya, akhi, gitu saja. Guru saya juga belajar. Nah, tapi ini sudahlah, saya bahlul. <laughs> Ente debat sama orang bahlul daripada ente bahlul, ente diem saja. Ente merasa pintar, jangan debat sama saya yang bahlul. Gitu aja sudah, ngalah aja. Yang waras ngalah. Coba mereka kita pengalaman dengan dengan diskusi dengan mereka itu. Sudah jelas-jelas gamblang pun di luar mereka masih beda ngomongnya. Mau apa lagi? Itu sudah dikomentasikan itu. Didokumentasikan masih ngelibet, masih berkelit itu. Makanya kita tidak akan mau diskusi dengan mereka kecuali ada dokumentasi. Ada hujah, ada bukti. Kalau tidak ada ini nanti bisa dipelintir itu. Baik. Kita langsung kepada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam hadis yang ke-11 An Nabi Muhammadin al-Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Putra cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sibti Rasulillah cucunya Nabi dari putri beliau. Kalau sibtu itu cucu dari anak perempuan. Wa rahanatihi Sayyidina Hasan itu disebut sebagai rahanah. Rahanah itu kalau dari tetumbuhan itu adalah seperti kemangi wangi itu akan ah, tapi maksudnya apa? Yang sangat menghibur hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah, ahli surga. Sayyidu sababi ahli jannati adalah pemuda ahli surga. Beliau adalah yang hada sayyidun. Ini adalah sayyid. Nabi Muhammad menyebut Sayyidina Hasan dengan sayyid hada sayyidun. Ini adalah sayyid Tuhan. sayuslihullahu bihi bainat taifataini dalam riwayat. Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dengan cucuku yang namanya Hasan ini. Meninggal diracun, wafat diracun. Ya, beliau adalah diracun. Sayyidina Hasan. Perut dengan atas kepala mirip dengan Nabi SAW. Sayyidina Husin perut dengan kaki mirip Rasulullah SAW. Orang Syiah tidak banyak terikat dengan Imam Hasan, terikat dengan Imam Husin. Karena Imam Husin yang terbunuh di Karbala. Padahal secara martabat adalah orang yang paling mulia dari Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Kalau mereka jujur tentu Sayyidina Hasan akan diangkat sebagai imam juga. Tapi selama ini hanya Sayyidina Husin karena memang kisah meninggalnya Sayyidina Husin itu mudah bagi mereka untuk membangkitkan emosi untuk membuat fitnah padahal terbunuh Sayyidina Husain kita semua juga berduga kisah Karbala sementara Sayyidina Hasan semestinya juga dianggap bahkan secara kemuliaan urutannya seperti itu Imam Ali lebih mulia daripada Sayyidina Hasan Sayyidina Hasan lebih mulia dari Sayyidina Husain begitu urutannya sesuai dengan tertib tertibnya Sayyidina Hasan adalah khalifah setelah Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib akan tapi kemudian Sayyidina Hasan menanggalkan meletakkan kekhalifahan karena apa? Untuk menghindari konflik konflik pengikutnya ayahanda beliau Imam Ali dan pengikutnya Muawiyah. Ini yang disabdakan Nabi, dua kelompok besar akan damai gara-gara Imam Hasan. Manhaj yang beda dengan manhaj Imam Husain. Imam Husain bukan mengejar kepemimpinan, bukan. Akan tapi menyer, memenuhi permintaan orang yang di Kufah waktu itu, mengirim ribuan surat kepada Imam Husain agar datang ke Kufah untuk dibaiat. dibaiat. Akan nah, kadang fitnah ditebarkan. Imam Hasan menjat mem, Imam Imam Hasan radhiyallahu anhu lihat kecerdasan beliau lihat. Ternyata untuk mencari kes, perdamaian adalah bukan mengejar kepemimpinan. Kekhalifahan ada di tangan beliau diberikan kepada Muawiyah waktu itu. Sampai Muawiyah mengatakan dan setelah ini akan aku kembalikan kepada Muawiyah Hasan. Sayyidina Hasan mengatakan tidak sebab kepemimpinan tidak diambil dengan cara diberikan tapi dengan syura. Baik, Imam Husin wafat dalam keadaan mati syahid di padang Karbala. Jadi itu kisah dahsyat. Ada Ibnu Ziyad di situ. Bawahannya Yazid. Ini adalah termasuk bukan ahli sunnah yang membantai akan tapi apa? Orang-orang munafik munafik. Orang munafik itu di mana-mana saja ada. Cuman itu diekspos bahwasannya itu ahli sunnah yang membantai. Ibnu Ziyad memang pemimpinnya ahli sunnah karena memang pemimpinnya ahli sunnah apakah kami pemimpin seperti mohon maaf kalau negeri kita apa hubungannya Pak Jokowi dengan ahli sunnah dan Pak Harto dengan ahli sunnah apa hubungannya nggak ada hubungannya pemimpin-pemimpin jangan disamakan bukan berarti Ibnu Ziyad waktu itu bawahannya adalah orang Kufa adalah ahli sunnah lalu Ibnu Ziyad itu mewakili ahli sunnah nggak ada ini juga fitnah dari kaum Syiah bahasanya Pak yang membantai Imam Husain adalah orang ahli sunnah nggak membantai adalah seorang tokoh pemimpin Ibnu Ziyad menyuruh menyuruh bawahannya tentaranya atau membantai tidak ada hubungannya dengan ahli sunnati wal jamaati ya sama kalau kita bayangkan seorang pemimpin kalau membuat kebijakan tidak ada hubungannya dengan kiai-kiai ulama kita coba ada atau tidak misalnya kebijakan siapa presiden sekarang misalnya presiden siapa namanya Anda ada jangan nyebut presiden sesungguhnya nggak enak nanti presiden siapa misalnya lo membuat keputusan membuat pembantaian Memerintah membantai salun. Apakah bisa dikatakan bahasanya yang membantai adalah ulama? Gak ada hubungannya ulama, gak ada hubungannya dengan pemimpin saat itu. Dan Yazid sendiri bagaimana? Apa perilaku perilaku perilakunya? Memang Yazid mengatasnamakan pemimpin ahli sunnah wal jamaah, tapi nggak ada hubungannya dengan ahli sunnah. Seorang pemimpin yang fajir, yang fasik. Dan nah, pemimpin fasik kita tidak bisa berkutik, kita harus patuh selagi tidak disuruh yang haram. Cuma sekarang difitnah betul ahli sunnati wal jamaati dipikir kita yang membantai Imam Husin tidak. Yang membantai Imam Husin adalah orang-orang munafik. Yang membunuh Imam Husin itu orang yang waktu Imam Husin sholat asar itu mereka sholat di belakangnya Imam Husin bayangkan. Jadi waktu sholat asar berhenti semuanya sholat setelah sholat perang lagi. <laughs> Karena mereka takut dengan atasannya. Ada CD kita tentang sejarah Imam Husain minta pohon didengar itu ya. Kita punya CD uh, ehm, merajut kasih dan cinta bersama Imam eh, Syahid Karbala Imam Husain. Itu kita menghadirkan kisah berangkat yang Imam Husain syafiq wafat versi ahli sunnati wal jamaati. Karena orang Syiah membuat versi yang dahsyat sekali untuk merendahkan ahli sunnah wal jamaah. Makanya kita membuat satu cerita itu ada bisa dianu itu panjang dua jam lebih mungkin itu cerita dari awal akhir mulai dari Imam Husin keluar dari Madinah pergi ke Mekah dari Mekah kemudian berangkat dan seterusnya seterusnya sampai di Badang Karbala ada cerita yang kami hadirkan itu versi ahli sunnati wal jamaati baik ini Imam Hasan ya kita belum masuk hadisnya ini gara-gara syiah tidak nyampe-nyampe ini baik katalah Sayyidina Imam Hasan Beliau berkata, "Hafidtu min Rasulillah, aku menghafal dari kakekku Rasulullah saw Hadis, jadi beliau ngambil hadis dari kakek beliau. Masih kecil, 6 tahun, 6 tahun 7 tahun sudah bisa menghafal kayak begini. Ya. jadi Sayyidina Ali bin Ali, Sayyidina Hasan langsung mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafidhu min Rasul aku menghafal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka tinggalkan sesuatu yang meragukanmu berpindah kepada sesuatu yang engkau tidak enggak yang engkau tidak ragu-ragu tentang hal itu. Hadis diriwayatkan rawahu At-Tirmidzi, hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Jadi Imam Nasa'i wa qala At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Makna hadis hasan sahih, lihat dalam mustalah hadis itu ada hadis hasan Hadis hasan biasanya adalah hadis yang memenuhi syarat lima hanya saja khafifud dhabt hafalannya tidak sekuat yang sahih sehingga namanya hasan. Kalau sahih sempurna. Cuman bagaimana hadis ini disebut sebagai hadis hasan sahih? Ada dua penafsiran para ulama hadis hasan sahih ini. Ada yang perawinya itu tidak yakin kalau ini derajatnya sahih sehingga beliau beri nama Hasan tapi kadang-kadang kayak ada, ada keraguan sepertinya hadis ini derajatnya sahih tapi waktu ingin menulis sahih tapi ragu-ragu sehingga ditulis Hasan Sohih ada lagi yang mengatakan Hasan Sohih ini maknanya apa hadis ini melalui dua jalur jalur yang pertama adalah jalur Sohih yang kedua adalah jalur dinilai martabat hadisnya Hasan sehingga diberi gelar hadis Hasan Sohih baik yang penting jelas ini hadis diterima hadis yang bisa dipakai beliau mengatakan Rasulullah SAW dak buka ila ma la tinggalkan sesuatu yang menjadikan engkau ragu menuju sesuatu yang tidak ragu lagi bagimu baik ini dalam segala hal dalam segala hal walau urusan ibadah urusan ibadah misal kalau kita itu pernah kami hadirkan ya kalau kita itu punya wudhu urusan ibadah Kemudian setelah selesai wudhu itu selesai wudhu kita tuh ragu-ragu tadi saya sudah basuh kepala atau belum tapi ragu-ragunya setelah kita selesai wudhu maka tinggalkan keraguanmu raguanmu dan kembalilah kepada keyakinanmu bahwasanya engkau sudah berwudhu mestinya wudhu sempurna ini agar kita tidak masuk dalam bab keraguan-raguan jadi ambil yang yakin. Termasuk di dalam sholat, kalau anda ragu di dalam bilangan rokaat sholat, apakah ini rokaat yang ketiga atau rokaat yang keempat? Misalnya sholat duhur. eh, rokaat yang ketiga. Mau berdiri ini ketiga atau keempat? Baik. Kalau yang ke keempat ragu, ra. Kalau keempat pas, Pasti, eh, kalau keempat ragu, ragu kalau ketiga pasti. Contoh, saya rokaat ini mau berdiri, ini yang keempat atau yang ketiga? Maka dikatakan para ulama ambil tiga, sebab kalau tiga itu pas, di benar. Kalau kita ngambil empat, jangan-jangan ku kurang. Maka ambil tiga, tim tambah satu. Kalau kita ngambil empat, berarti nggak usah berdiri lagi. Cuman setelah itu kita jadi ragu, ragu jangan-jangan kurang. Tapi kalau kita berdiri, menganggap tiga ditambah satu paling ada dugaan nanti ada tam berhenti tidak sujud syahwi ini urusan ibadah termasuk urusan yang lainnya urusan pilih jodoh saja nah, ini kan satu atau ke situ saja ini memilih pasangan pun dia kalau milih itu yang jelas jangan yang ragu-ragu urusan akidah harus pasti kalau akidah misalnya ada melamar kepada kita jelas akidahnya adalah tasawuf, asy'ari dan sebagainya. Sudah jelas. Yakin dia adalah seorang sufi, asy'ari, akidahnya di sunnah wal jamaah muslim. Ngelamar Anda, ya, putri. Yang satu lagi Islam khusus ahli ibadah. Akhirnya apa? Enggak tahu. Pilih mana? Yang pertama sudah jelas gitu loh jadi. Jadi yang yakin itu, jangan main-main urusan begitu. Hanya gara-gara wah dia cerdas di kelasnya ranking satu terus, IP-nya paling tinggi, wah berprestasi dan sebagainya, ceramahnya enak dan sebagainya. Eh, ntar dulu, agidahnya apa? Nggak tahu, oh ntar dulu. Jangan mau nikah dengan orang yang nggak jelas itu ya. Jangan mau sama sekali. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Kalau anda seorang laki-laki, jangan menikah dengan perempuan yang nggak jelas agidahnya. Tinggalkan yang meragukan, pilih yang pas, pasti. Ini terus mau. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Rajab ah, Al-Hambali Al dalam hal ini kok indah ini bisa dipakai untuk semuanya Belanja pun demikian dia tanda keimanan Ini ragu-ragu ini caranya Kayaknya bah ini Penjualnya ini aduh Jangan-jangan dicampuri ada keraguan keraguan ini ya Sebelahnya yakin di orang baik soleh Anggap saja bakso lah Bakso ini abad rame Bakso campur tikus nah, <laughs> cuman anda tahu yang satu ini orang soleh bener gak mungkin bohong yang satu ini kayaknya sih nah, berarti ambil yang yakin jangan ya ini ini urusan begitu termasuk belanja mencari kawan pun demikian semuanya maka ini kaidah sampai dikatakan se hampir semua kehidupan butuh dengan kaidah ini ambil yang pasti yang jelas ambil yang jelas sesuatu yang jelas, jangan yang satu yang ragu-ragu. terus tadi yang kami katakan, memilih jodoh. Kadang-kadang orang spekulasi. Yang menjadi sebab spekulasi itu biasanya itulah adik-adikku semuanya cinta. Kalau sudah seneng itu buta, nggak pantang, akidah apa saja nggak penting. Alasannya apa? Nanti bisa berubah. Ya, kacau ini. Karena tidak miring, tidak mikir akidah. Akidah itu penting. Akidah penting, akhlak penting nomor satu. Jangan sampai kita hanya mengambil dia. Kalau belum jelas akhlaknya, belum jelas akidahnya, jangan sampai diambil. Bisa mendengar kita dari informasi dari siapapun. Makanya yang aneh itu Mohon maaf kalau ada ini, kalau tersinggung saya mohon maaf. Dapat pasangan dari internet. Memang kalau dari internet itu luar biasa, kayaknya hebat luar biasa karena tidak tahu aslinya kan. Hayalannya masa lalu. Ada orang punya kenal di mana? di Facebook ya tanda harus insya Allah Facebook Facebook ini karena Facebook itu hayalannya yang menghiasi dia semakin hebat tuh hayalannya dari face Facebook hayalan belum tahu hanya dia baik sering posting apa tuh kalimat-kalimat indah dan sebagainya ini eh anak pamannya yang lamar mulai kemarin ditolak padahal baik dia sudah hanya gara-gara Facebook belum jelas internet belum jelas dari jauh beritanya kalau ada mohon maaf ini ya, nyinggung perasaannya. Karena ini adalah nggak jelas melalui internet, melalui Facebook apa itu? Kalau yang jelas bolehlah internet itu adalah untuk sarana menuju ke sana. Pengen tahu hakikatnya kayak apa? Baru nanti kita lihat yang sesungguhnya. Sebab kalau memang belum melalui informasi-informasi semacam itu apalagi di saat kita butuh anda sudah butuh menikah dan sebagainya hayalannya adalah oh baik kalimatnya baik dan sebagainya ada salah satu ngadep kepada kita uh, kamu kenal di mana kami hanya komunikasi melalui internet saja Facebook saja hmm, gimana orangnya dari diskusi obrolannya dia baik bu ya akidahnya juga selamat dan sebagainya uh, Terus mana ini? Di print sampai kita baca. Bacanya juga ujung sampai ujung. Kalau saya harus baca kan baca kitab nanti ya. Saya kira-kira aja saya. Uh, belum cukup. Suruh datang sampai tahu sesungguhnya atau kita nyuruh orang datang ke sana sampai tahu sesungguhnya. Sebab dunia namanya juga dunia maya. Ini makanya adik-adikku semuanya itu adalah sarana untuk berkomunikasi tapi ingat untuk mengambil keputusan harus dengan jelas sebab mohon maaf di saat butuh eh, di saat butuh itu biasanya mata itu buta gelap yang menjadikan indah adalah hayalannya hayalan melalui Facebook gitu udah dikirim fotonya fotonya yang sudah kan karena foto palsu ada foto bohongan kan gitu ya nah, ya. hmm. akhirnya selanjur seneng lah biarpun lihat aslinya karena sudah terlanjur seneng ketutup lagi Masya Allah ini adalah termasuk kaidah yang dihadirkan oleh uh, Nabi SAW agar kita senantiasa berhati-hati. Jangan ngambil risiko dalam banyak hal. Bersahabat, jangan main-main. Jangan mengandalkan, termasuk tadi milih sekolah. Sekolah yang jelas akidah ahli sunnah wal jamaah, kau aman. Sekolah yang satu ini akidahnya, oh enggak, nanti kan yang penting aku jaga dan sebagainya, eh, jangan sombong itu. Ambil yang sudah pasti akidahnya. Ini ada orang tengin, Sampai di Jawa Timur itu ada pondok besar berubah akidah semuanya gara-gara apa? Bapaknya ngentengin, anaknya disekolahkan. Di tempat yang nggak bener, akhirnya pinter dapat beasiswa pergi. Oh, ke Arab sana, balik rusaklah pondoknya, ya kan? Yang dosa siapa? Bapaknya. Jangan ngentengin urusan itu. Ambil yang pasti, sekolah yang jelas akidahnya, nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh ini harus ini. Ambil yang yakin bener akidahnya. Kalau masih ragu-ragu, eh kadang-kadang maulid boleh tapi kadang-kadang dikir nggak boleh kadang-kadang ini kadang-kadang kadang-kadang undangan. Oh, stop stop stop stop stop saya pengen yang pasti anak saya mahal akidah ini namanya ini perhatian akidah harus benar-benar diperhatikan ambil yang yakin pasti sekarang banyak di antara kawan-kawan kita itu yang mohon maaf sekarang mereka ada orang-orang yang akidahnya sesat buat sekolah-sekolah yang menang hak atas di antara kawan-kawan yang kelahkan, Buya, saya hanya ngambil saja Qurannya saja Buya Nanti kalau setelah ini nah. <laughs> setelah Quran tamat, mereka menjadi alma mater, apa menjadi alumni, merasa punya alma mater, ada keterikatan hati, diundang sesaat, eh, merasa bangga, ke bawah, jangan main-main urusan akidah. Nyekolahkan anak pasti akidahnya benar, akidahnya benar, akidahnya benar. Yang abu-abu tidak. Ayo, yang abu-abu tidak. Biarpun kata Mas Hur sejagat raya tapi masih remang-remang tidak saya tidak akan menyekolahkan termasuk pendidikan Habib Hasan bin Ahmad Bahrun Guru beliau tidak akan menyekolahkan anaknya ke luar negeri kecuali santri-santri yang ke luar negeri kecuali beliau ke sana dicek betul dimasukkan ke situ dan dilihat pendidikannya kayak apa maka kita pun demikian kita tidak akan menyuruh anak-anak kita pergi ke luar negeri kecuali kita sudah tahu enggak enggak akan kita bebaskan saya antar saya lihat Yaman keadaannya kayak apa Termasuk sekarang ada program kita masukkan selain Ahkaf Universitas Imam Syafi'i. Kita tahu betul bagaimana guru pembimbingnya, akhlak jadi dalamnya. Kita tahu akidahnya kayak apa. Yang lain enggak, saya tidak belum mengizinkan. Kecuali saya pergi ke sana saya tahu. Kenapa? Santri saya mahal, anak saya mahal. Saya ambil yang yakin akidahnya benar. Wong yang yakin akidahnya benar saja kadang kepleset. Makanya jangan main-main urusan sekolah saat ini. Zaman ini lihat, ntar lagi satu bulan lagi pada eh, selesai SD, SMP, SMA. Ayo. Dama yaribuk ila mala yaribuk. Ambil yang pasti akidahnya benar. Kampus Islam sendiri pun tidak jaminan benar Karuan ngambil fakultas ekonomi selamat ngajinya sama kiai di kampung. Oh, hebat tuh. Belajar agama di kampus, mohon maaf. Ya kalau ketemu ada kawan-kawan kita yang di kampus tuh berjuang betul kita mempertahankan akidah yang benar di kampus susah. Mempertahankan akidah yang benar. Kawan-kawan yang di kampus, akan tapi kami katakan, tapi kamu tetap harus di kampus. Kalau kamu tidak di kampus, siapa yang mempertahankan kampus? Tapi susah berat, ada liberalisme, ada ini-ini semuanya. Belajar agama di sini lihat, ketemu dosen yang baik dua, yang lima tidak baik. Wah ngaco, sok. Ngeritiki Nabi, ngeritiki ulama, ngeritiki ini kurang ajar. Mau apa? Anak kita mulai dikit-dikit kurang ajar. Kurang ajar. Nah kita pernah menyekolahkan anak di kampus Islam, kita cabut dua-duanya langsung gara-gara waktu haid anak putri kita santri putri kita jadikan kader masuk kampus ngambil agama sekarang makanya kita tidak nyekolahkan anak ke kampus ngambil agama hari ini tahun ini kita nyekolahkan anak ada bahasa Inggris manajemen ini umum agama tidak agama di pondok <laughs> nah, waktu itu kita anak putri di saat suruh membaca Al-Quran dikasih Al-Quran tidak mau karena dia dalam keadaan haid eh dibentak Bapak Mei apa sih? Kalau head gak boleh tak? megang Al-Quran astagfirullah digituin anak perempuan gemeteran target laporan kita stop tidak boleh kamu sekolah yang laki-laki dengar dosanya gaya kayak orang hebat Perbedaan ulama itu kan sebetulnya hanya karena sebagian salah dengar. Mungkin waktu Abu Bakar ngomong, Umarnya budak. Kan kurang ajar ngomong budak itu. <laughs> Ya, kurang ajar. Kalimatnya sudah ada adab, tidak? Jadi perbedaan loh. Kenapa kayak kalimat kasar kok budak gitu? Siapa yang ngomong dosen ini ini? Sudah, kamu tidak usah kuliah. Kalau kamu kuliah ngambil pendidikan umum, fakultas ekonomi karuan kamu. Hah? Tapi kalau sudah pendidikan agama, lihat, naudzubillah. Ada kesombongan yang mengkritik Islam, mengkritik ini dan sebagainya. Islam itu mulia, ya ala yu'la alaih. Makanya sekarang kami sangat getol dengan anak-anak kampus Islam termasuk di Tulungagung saya dekat dengan mereka agar mereka tetap kita pegangi nah, kita belajar yang sudah masuk kampus Islam semakin dekat dengan para masyayikh ingat dekatlah dengan kiai lanjutkan kalau sudah semester 4, 5, 6 lanjutkan jangan diputus nanti akan tapi ingat kau harus berpegang kepada kiai itu hanya mencari wawasan saja tapi jangan belajar kurang ajar yang budek-budekin ulama nah ini ah, adab ini ini ini ini, ini adalah pendidikan makanya bayar ibu. ini ah, kaidah yang luar biasa besar Jangan sampai main-main urusan sekolah pada anak kita. Jangan ragu-ragu tidak. Harus akidahnya jelas, referensi dari ulama. Sekolah ini bagaimana? Sekolah ini begini-begini. Wah, kayaknya ada eh, remeng-remeng sudah tidak usah. Masih banyak sekolah. Baik ini saja insyaallah semoga Allah menjaga kita semua dan anak-anak kita semuanya. Wallahu a'lam bisawab. di, eh, antara aja di sebelah agak sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Saya memiliki buku judulnya Mulia dengan Manhaj Salaf yang dikarang oleh Ustaz Yasin al -Ghazali. Siapa? Ustaz Yasin. Aku tidak jawab yang isinya menurut saya amat sangat bagus saya senang sekali tapi ending dari buku itu menyedihkan bab 13 dikatakan uh, aliran sesat dan menyesatkan bab 13 poin 8 atau kesembilan 9 yang sesat itu termasuk aliran As'ariyah pertanyaan saya bagaimana menurut Pak Ustadz dan siapa Ustadz Yasin Jawas terima kasih kita tahu informasi tentang orang tersebut dan dia membawa bendera agida salafi wahabi dan ada beberapa buku yang ditunjukkan kepada kami kerjaannya seperti itu mengkafirkan bukan bagian ahli sunnah wal jamaah dia harus tegas itu kalau dia kalau ada yang bisa menjembatani kita sudah lama waktu itu kita di Bogor lima tahun yang lalu katanya mau dipertemukan dengan orang ini untuk bisa didiskusikan diskusi tentang kalau ada siap kita kalau dia mengatakan manhaj salaf apa manhaj salaf apa manhaj salaf yang Muhammad? Manhaj itu apa sih? Mereka tidak punya manhaj. Manhaj salaf adalah kita. Manhaj itu maksudnya bagaimana? Bagaimana agar aku menjadi seorang salafi coba? Itu dusta bukan manhaj dia, manhajnya orang lain dipalsukan, dibuat. Manhaj itu apa? Sekarang bertanya bagaimana aku menjadi salafi? Seorang seperti mengikut orang salafi. Saya pengen jadi salafi. Apakah menjadi salaf itu ikut perkataan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar? Bukan. Itu mengikuti perkataan orang salaf. Tapi untuk menjadi salafi adalah mengikuti manhajnya salaf. Dan sekarang tunjukkan mana buku yang menunjukkan manhaj salaf dari mereka? Buku apa yang bagaimana agar aku bisa mengikuti manhajnya salaf mana? Ada rambu-rambu yang tertulis untuk menjadi manhaj salaf? Tidak ada. Tapi bagaimana kita akidah kita ahli sunnati wal jamaati? ahli sunnah wal jamaah yang asyariyah sufiyah ini kita bukan manhaj jadi manhaj salaf itu bagaimana kita memahami Al-Quran melalui metodologi bagaimana kita faham hadis melalui metodologi itu manhaj salaf jadi kita ingin paham Al-Quran ada aturan mainnya tidak semua orang bisa menafsir Al-Quran seperti kerusakan di kampus saat ini yang mau di menafsir Al-Quran dengan akalnya sendiri sampai merendahkan Al-Quran. Jadi kalau kita pengen Al-Quran harus ada manhaj metodologi. Lah ini loh manhaj manhaj salah Bagaimana memahami Al-Qur'an? Ternyata si, siapa yang punya manhaj? Orang pertama kali membukukan manhaj membukukan manhaj adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Di saat Imam Syafi'i disuruh oleh gurunya, "Ya Syafi'i, sekarang bercampur antara orang Arab dengan orang ajam sehingga bahasa Arab semakin rusak, banyak orang memahami Al-Qur'an salah, hadis Nabi salah. Berilah wahai Syafi'i, buatlah kamu kaidah, kaidah yang akan dijadikan pegangan oleh seseorang untuk faham Al-Qur'an hadis." Sehingga Imam Syafi'i membuat kaidah satu, kaidah dua, kaidah tiga, dikirim kepada gurunya Ibnu Mahdi, dikemudian maka dikumpulkan menjadi kitab Ar-Risalah. Itu bab usul fikih. Yang ada mengatakan ada am, khos, tahsis, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, nasih, mansuh. Itu adalah yang menulis Imam Syafi'i. Coba, mereka kalau ngambil istilah ini dari mana? Tanyakan mereka. Hah? Dari mereka dari mana mereka memahami Al-Qur'an hadis metodologinya dari mana? Ini sudah Imam Syafi'i kita ini berbat. Makanya kalau pengen tahu salafi yang sesungguhnya adalah kita yang bermadhab Imam Syafi'i. Kita ngikuti manhajah Imam Syafi'i. Bukan kita ngikuti perkataan Imam Syafi'i. Oh, tidak. Imam Nawawi banyak perkataan yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Ibnu Hajar banyak pendapat yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Banyak yang berbeda. Tapi yang manhaj Imam Syafi'i dalam istimbat hukum. Imam Malik punya manhaj. Imam Abu Hanifah punya manhaj. Mereka tidak punya manhaj. Ngintip manhajnya kita. Lalu dikatakan ini manhajku. Dirubah Nah, ini pembohong mereka. Nggak, nggak punya manhaj mereka. Paling kan ditonjolkan manhaj memahami Al-Quran dengan ayat masalah ayat sifat. Punya nusbit ma'atbatahullah. Punya mata-mata dan sebagainya. Eh, salaf juga punya manhaj. Khusus yang Asy'ariyah punya manhaj. Antara tafwid dengan takwil. Dan itu manhaj. Dan itu manhaj. Jadi kita ada manhaj. Mereka tidak ada manhaj. Mereka hanya mengaku manhaj. Manhaj seperti apa? Yang punya manhaj adalah kita. Makanya yang bermadhab itulah salafi. Karena bermadhab mengikuti Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150. Imam Syafi'i lahir tahun 150, salaf. Dan Imam Syafi'i metodologi yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i cara memahami Al-Qur'an dan hadis namanya ilmu usul fiqh. Dan ilmu usul fiqh itu menyerap ilmu yang lainnya termasuk ilmu bahasa semuanya. Ilmu bahasa semuanya. Lihat kalau pembahasan usul fiqh kalau orang belajar usul fiqh dari awal bab belajar masalah lugat, masalah bahasa. Karena harus kuat dalam urusan bahasa. Termasuk di dalamnya adalah usulan mantek dan yang lainnya, hanya dan seterusnya. Itu bahasa. Baru nanti bahasa usul fikih. Itu adalah metodologi. Oh, yang pertama kali membukukan Imam Syafi'i, lalu ada orang akhir zaman menulis manhaj salaf, tatanya apa? Eh, ngutip. Dan itu dusta, maka jangan percaya buku-buku semacam itu. Biar dengar yang bersangkutan. Karena manhaj kita. Kecuali dia mengatakan aku ikut Imam Ahmad bin Hamal, manhaj Imam Ahmad. Oke, okay sekarang kesalahan Asy'ariyah di mana dikatakan manhaj batil kata sesat? Asy'ariyah justru yang punya manhaj. Asy'ariyah punya manhaj dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala dengan Quran. Dari Al-Quran sama manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak akan keluar dari manhaj ini. Lah kalau ada masih bid'ah far'iyat, itu lihat perbedaan urusan cabang-cabang fikih dan sebagainya. Itu wajar Imam Malik berbeda dengan muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berbeda dengan muridnya Imam Ahmad. Biasa. Ini perbedaan akan tapi tidak saling mengkafirkan. Ah, ini yang punya manhaj. Dan tidak perlu baca buku semacam itu dan tidak perlu disanjung. Katanya bagus, bagus gimana? Kan begitu aja. Makanya tidak mayaribuk tinggalkan yang meragukan Anda. Tidak perlu dengan buku semacam itu. Tidak perlu sama sekali. Bahkan saya itu saya itu selalu menghindar dari buku seseorang yang sudah mulai mencaci para ulama saya takut ketularan termasuk buku saya tidak akan mengambil faedah dari buku-buku orang yang mencaci para ulama selesai Alhamdulillah tidak kehabisan bekal untuk ceramah ada buku namanya Latahzan masyhur akan tapi tiba-tiba kita menemukan dia mencaci maulid Nabi dan seterusnya saya tutup saya tidak pernah baca buku itu tidak kehabisan ceramah Dr. Aid Al-Kharani ya Oh, tersebar di perpustakaan kita, buang banyak dibeli oleh orang-orang kita. Padahal mereka paling benci dengan perayaan Maulid Nabi dan seterusnya dengan dunia tasawuf paling benci. Maka di saat dia sudah tidak saya tidak baca. Alhamdulillah tidak pernah baca dan tidak kurang ceramah kita. Tidak kurang bekal kita. Kita cukup dengan bekalnya Imam Ghazali rahimahullah taala. Enggak habis-habis. Tidak yaribuk ribuk ma ya ribuk ya. Yang membawa pembawa racun jangan sampai dibawa. Harus tegas masalah akidah ini manhaj. Jangan mau terpuruk. Wah dicetak bagus dibagi gratis. Makanya semoga semuanya bisa umroh dan haji. Amin. Amin. Kalau ada kasih hadiah buku bawa kita bawa mushaf Al-Qur'annya saja. Yang lainnya tidak. Ambil dibuat karena menyesatkan ada pengkafiran saja. Kalau ada pengkafiran pengkafiran sudah buat bakar kerupuk saja. Karena menyesatkan. Tapi kalau Al-Qur'annya dibawa saja. Enggak. Dibagi-bagi nanti di hotel mana dibagi gratis, gratis, gratis. Sudah bebani tas kita nggak bermanfaat, masa rusak untuk apa? Untuk apa itu semuanya? Nggak ada perlunya dan harus tegas urusan semacam ini. Nah ini mana haji? Saya sering makan dengan mereka, duduk dengan mereka. Akan tapi di saat mereka diajak melanjutkan diskusi selalu, kita itu berapa kali? Katanya 12 masalah. Dengan yang pertama sekali sudah tidak jadi lagi Yang kedua sekali tidak jadi lagi Saya pengen diskusi itu langsung dua 12 masalah Kita ada beberapa yang disidikan itu kan Berjanjiannya dulu sebelum diskusi Dan bahasanya debat sih kata orang Saya berjanji, saya akan siap asalkan Dilanjutkan sampai 12 masalah Iya, baru sekali hilang Alasannya macam-macam, yang sibuk dan sebagainya Saya tidak kurang sibuk sekarang anda sehari ceramah berapa? Saya sehari ceramah sampai pernah tujuh kali. Nah, gituin. Habis subuh ini ini ini sampai kita tidur di mobil. Katanya sibuk, saya masih bisa nyisihkan waktu untuk mendiskusikan 12 masalah. Saya ingin didiskusikan baru sekali, nggak ada lagi. Sampai kita datang yang kedua di televisi nggak ada lagi orang yang nggak datang kan gitu. Yang ketiga, kamu datang sudah enggak mau katanya apa bohong kau, saya dikeroyok dan sebagainya. Bagaimana dikeroyok? Saya datang dengan satu mobil, dia datang dengan tiga mobil. Saya dikeroyok seharusnya. <laughs> Jadi itu di itu dia semua keroyok itu jangan profesor itu. Saya sendiri enggak ngerti. Saya datang dengan satu mobil tukang syuting saja. Syutingnya pun disembunyikan dia karena tidak mau disyuting. Itu dia tidak pakai kami, tidak pakai ini hanya alat yang peka. Sehingga suaranya alhamdulillah ketangkap jelas itu dia. Sudah sudah itu ada timnya datang, tolonglah agar tidak disebar. Karena perjuangan sudah lama, saya tidak akan nyebar. Tak taunya saya dipanggil sesepuh. Kamu ngapain sih gini-gini? Rupanya di difitnah saya katanya begini, kayak ngeroyok dan aduh ajib baik. Tak sebar kalau gitu videonya setelah itu. Gara-gara begitu, semula tidak saya sebar, dokumentasi saja. Gara-gara di difitnah, maka saya sebar lagi setelah itu. Setelah disebar ada ancaman nanti akan ah, telah menyebarkan video tanpa seizin sebelah kan. Ah bagus, saya masuk penjara nanti sebabnya apa biar orang tahu. Nggak ada lagi sampai hari ini tersebar. Sudah tidak ada lagi diskusi bohong. Kita siap, ayo diskusi yang baik, yang manis ya. Jangan suka membaca yang demikian. Anda membeli bukunya sudah maksiat. Tidak ada manfaatnya. Semoga panjang umur yang punya buku. Kalau Anda meninggal lupa Anda kasih wasiat sama anaknya dibaca anak-anak anda, anda sesat. Ayo. Oh, rugi pokoknya beli itu. Rugi di situ. Beli itu rugi, beli itu rugi. Beli itu rugi, sudah rugi. Sudah untungnya buat kepentingan mereka. Kita membentengi ini penting. Harus hati-hati urusan akidah ya. Semoga yang bertanya dijaga oleh Allah dan anak-anak yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita masuk bab yang tadi. Pertama sombong, apa? Ngeyel dan ikut-ikutan. Jadi gampang terpesona gaya. Ini kadang bermasalah. Tapi biasanya kita dikasih banyak dikasih. Seperti yang bertanya itu banyak orang dikasih. Buku itu banyak dibagi-bagi. Sampai di Surabaya buku itu dibeli ada orang yang suka rela beli dan dibagi-bagikan. Ambil aja semuanya dan dibakar setelah itu. Sehingga ada manfaat karena mencaci maki dan mengolok pernahkah dia ngajak diskusi dengan kaum Ash'ari dia itu taklid dalam menilai Ash'ari melihat dari orang mengatakan Ash'ari sesat ikut-ikut sesat ini juga pernah kecolongan kita pernah diskusi uh, di hotel mana di Depok Allah yarham orangnya sudah meninggal dunia Ustadz Nabhan Husin sudah meninggal ada syutingnya untuk siapa yang datang kita itu judulnya untuk membentengi, membentengi akidah alisunah, aliran-aliran sesat Kebetulan kami ngomong yang kedua. Dia Dianya ngomong yang pertama. Disebut aliran sesat yang pertama adalah Syiah, yang kedua adalah Asy'ariyah. Wah, ini jadi repot. Akhirnya kita tidak jadi diskusi lagi yang benar. Kita membela Asy'ariyah, sudah keluar dari manhaj. Asy'ariyah terang-terangan. <laughs> Asy'ariyah. Termasuk di situ ada macam Syiahnya masuk di Asy'ariyah Sufiyah ya, habisin semuanya jadi Ash'ariyah, Sufiyah, Syiah, Ahmadiyah ada tujuh disebut Syiah ya Ahmadiyah oke okay. tapi Ash'ariyah sama Sufiyah akhirnya Pak saya Sufi makanya dalam diskusi kalau ada orang lain selalu kami di, di, di awal pertemuan langsung kita bentengi saya adalah Ash'ari Sufi nah, sudah kalau mau apa kamu tadi karena kita tidak ngaku Sufi makanya dia ngantem orang su Sufi jadi di awal pertemuan kadang ngomong saya Sufi Ash'ari biar hati-hati ngomongnya jadi kalau dalam diskusi kita ada ngomong sufi asyari tiba dihantemi sufi asyari repot nanti kita harus bela diri nanti dan bela diri bukan kerjaan ahli iman cuman kadang perlu kita bela diri bela diri adalah orang sombong cuman kadang waktu itu asyari akidah yang direndahkan maka kita harus bela bukan bela saya baik itu saja insyaallah hati-hati urusan bacaan ya itu bukan manhaj salaf manhaj salaf manhaj palsu salafi palsu itu manhaj salafi palsu bukan salafi yang sesungguhnya salafi kita yang zaman haji baik ibu satu pertanyaan selesai sudah malam tidak enak sebenarnya masalah gini saya tidak senang masalah rame-rame saya ingin membersihkan hati keluarga yang baik didik anak-anak yang benar mesra di rumah tangga silahkan ya ibu-ibu nggak ada diwakili bapak-bapak ada ada ada ada ibu-ibu ada ada ibu-ibu yang ada satu-satu ibu-ibu harus gitu besok pembatasnya di tengah ingat ini sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Iya, saya mohon penjelasan tentang masalah eh, siang, ciri-ciri siang yang menonjol. Uh, saya dengar apa betul orang yang memakai bajunya di atas uh, eh, baju mata eh, kaki kemudian katanya yang uh, hitam itu katanya ciri-cirinya apa betul yang seperti itu kemudian satu lagi eh, ada orang yang mengatakan hmm, surga itu tidak ada bahkan ada neraka neraka, neraka itu ada cuma nerakanya sedang diperbesar apakah orang, orang seperti itu dikatakan hmm, sesat banget gitu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang orang jidatnya hitam karena sujud mungkin saja. Dan tidak ada hubungannya dengan Syiah. Tidak ada hubungannya jadi jidat hitam tidak ada hubungannya dengan Syiah, celana cingkrang tidak ada hubungannya dengan Syiah. Dan juga celana cingkrang tidak ada hubungannya dengan Salafi Wahabi, tidak ada hubungannya dengan hadis ah, Sunnah. Ini adalah masalah celana cingkrang. Ada orang nggak pakai celana. Itu masalah baju. Makanya jangan sampai kita mencaci maki orang lain misalnya karena ada kelompok-kelompok tadi yang punya manhaj palsu tadi. Dia celananya di atas mata kaki, kemudian jenggotan. Lalu kita mencaci, "Wah, wow, jenggot lima lembar di biara, nggak boleh. Jenggot adalah sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun celana di mata kaki adalah yang paling baik. Kalau kita turun masuk bab makruh. Tapi jangan caci maki. Jangan kita itu langsung menilai kalau orang celana cingkrang langsung dianggap sebagai wah ini kelompok wahabi palsu anu salafi palsu nah cingkrang adalah kalau semuanya pakai celana cingkrang bagus tapi jangan sampai ke dekat lutut jadi pak cingkrang yang wajar yang masih cantik gitu loh ada seni lah yang penting di atas mata kau jangan sampai ketinggian begitu kayak kebanjiran itu. jadi sebab yang sampai dekat betis sampai separuh betis tidak ada tidak ada bimbingan yang adalah di antara mata kaki saja di atas mata kaki jenggot yang punya jenggot biara ya. jangan khawatir dibilang wahabi nanti tidak usah ya. salafi palsu enggak jenggot biara jadi tidak ada hubungannya dengan itu cuman kalau syiah ada ciri-ciri kalau tadi salafi palsu tadi wahabi sebagainya ciri-cirinya adalah biasanya kalau sudah bicara maulid nabi tawasul itu doa itu sudah ciri-ciri diajak dikir bareng-bareng nah, doakan doakan mayat di kuburan minum toh, nah, kemarin kita barengan ada karena yang meninggal dunia ini adalah dekat sama mereka dekat sama kita Kita orang kita doa dikubur, kubur, mau doa aku tidak boleh, kan? foto, foto, foto gitu. Foto bagus tuh. <laughs> Jadi orang doa kok susah. Doa itu di mana saja boleh. Siapa yang melarang doa di kubur? Nabi pernah doa di kubur. Ajib aneh betul itu. la ilaha lihat-lihat maksudnya ajib ini. Jadi gampang-gampang aneh buat lakukan aneh. Doakan dikubur. Siapa yang melarang doa dikubur? Siti Aisyah lagi Siti Aisyah waktu tanya ya Rasulullah ada aku indah zarat kubur indah zaratil kubur apa yang aku katakan waktu ziarah kubur Nabi Nabi Muhammad mengajarkan katakan assalamualaikum doa ahli diyar min salam kemudian Allah firlahum doa doakan doa ya, kok tidak mau doa begini doa ini ini Maulid Nabi itu adalah termasuk salafi palsu tadi. Maulid Nabi langsung tawasul. Nah, ini udah. Lah kalau Syiah cirinya biarpun dia tidak langsung mencaci Orang Syiah itu cirinya kalau ditanya Syiah dia tidak akan mengatakan Syiah. Kamu Syiah ya? Wow. Dia diam, nggak mau ngaku. Karena dia takut dimarahi sama yang lainnya. Kecuali kalau sudah Syiahnya banyak di situ. Cuman biasanya ada cirinya diajak ngomong. Oh, gimana Abu Bakar As-Siddiq? Kalau masih mikir, oh itu Syiah itu. Kalau kita Ali Sunnah Abu Bakar adalah orang mulia setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Sayyidina Umar bin Khattab? Nah, Syiah itu Syiah, Syiah, Syiah, Syiah. syiah. Om Sayyidina Umar kok masih mikir. Siti Aisyah gimana? Ah, nah ini, Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lihat. Kalau ahli sunnah, kalau pengen cirinya susah karena mereka ada takiyah menutupi banyak bohong. Jadi kalau tanya orang Syiah susah, kamu Syiah ya? Enggak, saya ahli sunnah wal jamaah. <laughs> ini. Tapi kalau tanya Abu Hurairah, cemerut Abu Bakar, cemerut Umar, cemerut Sayyidina Umar, cemerut Siti Aisyah, Siti Hafsah. Karena menurut mereka Siti Aisyah dan Sayyidah Hafsah adalah pelacur. Dan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar adalah perampok kekuasaan, naudzubillah. Merampok dari Sayyidina Ali. Nauzubillah. Kikir ini agama apa itu? Sudah begitu menyanjung Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu orang yang tidak pernah takut dengan apapun. Kalau memang betul ada wasiat dari Rasulullah, "Hei Ali, pemimpin setelahku adalah engkau." Lihat, Imam Ali tidak akan takut mengangkat pedang untuk menyembelih orang yang melawannya. Tapi Sayyidina Ali dia membiarkan bahkan tidak membaiat sekarang orang Syiah mengangkat Sayyidina Ali ternyata merendahkan Imam Ali jadi penakut itu. Saya dalam cerita Siti Aisyah, Siti Fatimah itu lagi hamil ditendang perutnya oleh Sayyidina Umar bin Khattab sampai keguguran. Eh Sayyidina Ali diam kok jadi perempuan Sayyidina Ali kan kurang ajar ya. Siti Fatimah ditendang katanya, ditendang oleh Sayyidina Umar digubuknya gubuknya sampai keguguran. Terus Sayyidina Ali diem. Nah, ini mereka nyanjung Sayyidina Ali nggak sadar merendahkan begitu. Sayyidina Ali itu jangan main-main di saat waktu perang Badar siapa yang berani maju Sayyidina Ali maju duluan saya ya Rasulullah takut jika ada yang maju waktu Amr ibn al-Wud bukan di, di bukan di perang Badar di salah satu perangan ada seorang paling jago dalam berperang jago gulat dan orang Mekah semua pada ketakutan kepada orang tersebut nantang, eh siapa yang berani denganku Sayyidina Ali ketakutan kalau sampai tidak ada yang maju, Rasulullah pasti maju. Aku tidak ingin Rasulullah maju. Maju saya tidak, aku yang maju. Akhirnya duel, sampai duelnya tuh Amr bin Khattab, "Mana pedangmu?" Belum ngomong selesai mana pedangmu sudah terbelah kepalanya. <laughs> Hebatnya Sayyidina Ali, berani dia. Lah kok Sayyidina Abu Bakar ngerebut nggak diapa-apain ini. <laughs> Ini sungguh unik betul. Maka pemikiran Syiah pemikiran unik. Makanya sudahlah jangan deket-deket. Sudahlah. Kemudian di rumah jangan dibahas juga terlalu banyak. Yang penting anak kita selamat ya. Sudah jangan-jangan terlalu ribut urusan yang nggak berguna. Nggak, nggak tambah sejuk di rumah kita nanti. Oh, dikit televisi Syiah ini itu. Oh, Pokoknya dua kelompok tadi. Ya, dua kelompok hati-hati. Yang kelompok ini tahlilan nggak mau, tapi sana dikir ini nggak mau, asal tadi pinggirin. Syiah minggirin. Kita manhaj ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati sufiyati bermadhab. alas Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa mendengarkan radio ku 91 ya ini sudah mulai dibuka radio 91 untuk Bogor untuk bisa mengikuti pengajian-pengajian kita seterusnya 91 FM. Hah? 91 FM untuk Bogor sekitarnya bisa diikuti semuanya Insya Allah ya. Untuk Bogor saja dulu. Hai kemudian jangan lupa pengajian setiap Senin pagi di MNC TV dan juga jangan lupa di Masjid Raya Rabu ke depan, Rabu akan datang ya eh Rabu kedua tapi Rabu keduanya mundur tanggal 15 karena hitungannya dari Selasa tanggal 15 kalau tidak salah di Masjid Raya Monda diri dan di sana tidak akan ngomong Syiah lagi jangan khawatir Pun <laughs> kita sudah bosan tidak pengen ngomong-ngomong itu lagi ini kita akan ngomong kecuali dipancing lagi nanti ada kita akan ngomong yang enak-enak melanjutkan kurikulum kita pengen benar selamat ha? tambah baik di rumah tambah baik di masyarakat baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alina innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah muliakan kami ya Allah di dunia dan di akhirat jaga iman kami jaga akidah kami ya Allah ya Allah engkau maha tahu tentang kami ya Allah tetapkan kami kepada akidah agama yang koridoi ya Allah Aqidah Islam ahli sunnati wal jamaatil asyariyati sufiyati ya Allah jaga lidah kami ya Allah jangan sampai lidah kami mencaci orang-orang yang kau cintai ya Allah dari para sahabatmu dan dari para ulama-ulamamu ya Allah kami mohon di antara hamba-hambamu yang tergelincir dalam akidah sesat itu ya Allah kami mohon kembalikan mereka ke jalan yang kau ridho ya Allah Sungguh kami tidak rela jika mereka terjerumus Mereka ada di antara mereka tetangga kami Ada mereka kerabat kami Ada mereka sahabat kami Mereka adalah orang yang satu suku dengan kami Ada mereka satu bangsa dengan kami Dan mereka adalah umatmu ya Allah Umat kekasihmu Nabi Muhammad yang tersesat Kembalikan ke jalan yang kuridah ya Allah Dan jauhkan kami dari permusuhan dan perselisihan dan persengketaan ya Allah Engkau maha tahu tentang kami semua yang ada di sini Kami mohon ya Allah Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Suami istri yang saling mencintai Karenamu ya Allah Dengan anak-anak soleh yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah Ya Allah rizki yang halal penuh berkah Rizki yang halal penuh berkah Dan kami mohon jauhkan kami keluarga kami dan anak kami Dari segala kehinaan dan kemaksiatan Jauhkan kami dari segala kehinaan dan kemaksiatan ya Allah Jauhkan kami dari segala kehinaan dan kemaksiatan ya Allah dan berikan kepada kami keinsyafan di saat kami bermaksiat mudahkan kami untuk menyadari kemaksiatan sebagai kemaksiatan dan mudahkan kami untuk bertobat dan ampuni kami ya Allah dan tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan mudahkan kami untuk mengikutinya ya Allah Engkau maha tahu tentang kami yang ada di sini ya Allah dan kami mohon ya Allah lembutkan hati kami semua ya Allah sehingga di saat kami mendengar kebenaran mudah kami untuk mengikutinya dan kami mohon ya Allah jika ada di antara yang hadir di sini ada yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami kami mohon mohon ya Allah gantilah dengan kebahagiaan gantilah dengan kemuliaan ya Allah dan gantilah dengan keridhaan di hatinya ya Allah ya Allah sungguh kami tidak ingin menyakiti siapa apapun dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah dan kami mohon jadikan ini pertemuan ini mukadimah pertemuan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah berikan kepada kami semua khusnul khatimah khusnul khatimah mati dalam keadaan iman iman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 Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah komunikasi, Alhamdulillah Dengan orang yang kesempatan Terima kasih kepada orang yang Dan insya Allah Setiap bulan Saya hadir ke setiap